Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di satu negeri yang cukup aman yang diliputi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita bisa merasakan nikmatnya di negeri ini. Oleh karena itu kami menyampaikan tanda jazakumullah khairan atau terima kasih yang banyak kepada Bapak Dubes kita Hafizahullah Ta'ala wa hafizah a'ilatahu wa dinahu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak Dubes kita, keluarga dan juga kita-kita semua yang berada di tempat ini. Demikian tadi sekian banyak wasiat beliau yang mulia Bagaimana kita hidup menjadi orang yang baik. Dan Alhamdulillah apabila kita baik maka orang tua kita akan baik pula dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua kita juga menyampaikan berterima kasih banyak kepada Syekhuna Syekh Fahud Ruwaili Hafizahullah Ta'ala yang banyak membantu dalam perjalanan kita di bumi yang mulia daulah Qatar yang dijaga oleh Allah Ta'ala ini semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaganya dan juga menjaga negeri ini tetap aman demikian juga negeri kita yang kita cintai Indonesia mudah-mudahan menjadi baldah yang tayyibatun warabun ghafur negeri yang dicintai oleh Allah Ta'ala diridainya dan juga diampuni dosa-dosa yaitu penduduknya. Dan juga tak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yaitu pertemuan kita ini membawa berkah yang banyak sekali. Dipertemukan kita bukan hanya di sini tetapi mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah taala di dalam surganya nanti. Saudaraku alihwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Sebagaimana tema yang akan kita bahas bahwasanya Islam ini bukan agama teroris Bukan agama perusak yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Fahad Hafidahullah Ta'ala Tentang pentingnya bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Islam ini oleh karena itu, tidak ada satu kata yang paling baik untuk kami sampaikan kepada saudara-saudaraku yang mulia ini, melainkan apabila perkataan itu bersumber dari qala Allah taala. Firman-Nya Allah taala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bicara dengan pendapat saya, barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara juga punya pendapat. Tidak bisa bertemu. Namun yang bisa mempertemukan kita pada malam ini. Kita punya sepakat dan punya keyakinan bahwasanya Al-Quran itu sandaran utama untuk kita. Demikian juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pegangan kita sebagai bukti syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah dan juga syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga ikhwani, saudaraku yang ku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita fahami agar kita menjadi manusia yang paling baik di permukaan dunia ini dan juga paling baiknya nanti di alam barzah dan juga paling baiknya nanti di surganya insya Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat yang perlu kami sampaikan dan juga hadis kepada antum ada yang hadirin ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah bahwa orang mukmin itu bersaudara Allah mensifatinya orang mukmin adalah saudara bukan orang mukmin. Innamal mu'minuna adawah tidak. Orang mukmin berperang permusuhan tidak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Bayangkan kita bisa di sini persaudaraan dibangun karena Islam. Maka ini yang harus kita bekal. Maka Allah mengatakan, aslihu baina akhwaikum Wattakullaha la'allakum turhamun. Maka perbaikilah persaudaraan kalian semuanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada kita semuanya. Tadi ada ayat yang disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Al-Alama Hafizullah Ta'ala Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Ta'ala dan kami tidak mengutus kepadamu wahai Nabi. Melainkan agar Islam ini menjadi rahmat untuk semua alam semesta. Bagaimana dengan Islam ini kita mendapatkan rahmat. Orang kafir pun juga mendapatkan rahmat. Keluarga kita mendapatkan rahmat. Sebagaimana beliau katakan tadi. Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi. Rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat tadi bahwa Islam ini rahmat untuk semua makhluknya. Maka ketika ada orang yang sifatnya kaum kufar, ketika tidak mampu dia untuk menghancurkan ajaran Islam ini, bagaimana mereka itu bisa merusak Islam lewat orang-orang Muslim yang sifatnya dangkal ilmu, yang tipis ilmunya, Bagaimana diajak oleh mereka untuk berbuat kekerasan. Untuk berbuat kezaliman di permukaan dunia ini. karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pentingnya kita memahami Islam ini secara kafah. Sebagaimana Allah berfirman, "Udkhulu fissilmi kafah." Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis kafah. Bahwa orang beriman masalah kamu di dalam Islam ini secara keseluruhan. Bukan hanya sholat saja kita mengikuti sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana seluruh hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur di atas Islam. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita pahami. Karena tidak mungkin kita saudaraku yang kau aku muliakan karena Allah Taala. Tidak mungkin kita itu akan menjadi orang yang baik kecuali orang yang kuat ilmu dinnya dan kuat beramal soleh. Kita lihat kejahatan-kejahatan di dunia ini disebabkan karena kurangnya memahami agama Islam yang kafah. Sehingga mudah diseret, dibawa ke sana kemari oleh orang yang membenci Islam itu sendiri. Oleh karena itu dia antara firman Allah Subhanahu wa taala dan juga di antara pesan dari Bapak Dubes kita tadi yang itu sebetulnya ada dalil. Kalau kita ini ada satu masalah, mari kita rundingkan. Mari kita selesaikan dengan baik. Dan bantulah Bapak kita Dubes ini. Jangan direpotkan dari diri kita. Maka kalau kita berbuat baik di negerinya orang ini, maka bukan hanya Bapak Dubes kita yang mendapatkan pahala, kita pun juga mendapatkan pahala. Maka jagalah kehormatan diri kita. Sesuai dengan ajaran Islam, Allah menjelaskan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Maka jika ada orang mukmin berkelahi, damaikan. Subhanallah. Damaikan, jangan diadu seperti ayam jago. Disuruh mendamaikan. Bukankah kita senang wahai saudaraku? Kalau kita kalau si teman kita berkelahi lalu ada orang yang mendamaikan. Allah mengatakan as-sulhu khair. Damai itu baik. Jadi Islam mengajak kita damai. Islam mengajari kita supaya kita itu memahami bahwa diri kita itu banyak dosanya. Kalau kita merasa diri kita banyak dosanya, insya Allah akan menerima nasihat dari saudaranya. Bukankah beliau mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu salah. Paling banyak orang salah menyadari kesalahannya dan kembali kepada yang hak. Ini konsep Islam yang harus kita pahami. Bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan kepada kita semuanya bagaimana tipe kriteria orang mukmin dengan orang mukmin. Dia mengatakan al mukminu lil mukmini kal bunyan yasuddu ba'duhu ala ba'din. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya. Dia bagikan bangunan yang saling kokoh mengokohkan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kita bagaimana kaum muslimin dalam satu bangunan. Kita lihat tidak pernah melihat semen itu bertengkar dengan batu. Semen itu bersatu dia dengan batu, dengan air, dengan lulunya, dengan pasir. Sehingga kita bisa memanfaatkan bangunan itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati kita kaum muslimin bagikan bangunan yang satu. Kalau umat Islam ini bersatu di atas iman, Innamal mu'minuna ikhwah. Maka tidak mungkin orang kafir itu bisa mengalahkan kita. Tetapi kalau kau muslim ini bentrok dengan saudaranya sendiri. Berkelahi dengan saudaranya sendiri. Kesempatan yang besar bagi orang kufar untuk membantai, membantai kaum muslimin. Inilah perlu kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah imaniyah. Persaudaraan iman. Ukhuwah islamiyah persaudaraan didasari dengan Islam yang katanya dari Pak Dubes tidak ada khudu. Bagaimana kita menjadi orang yang sebenarnya khudu, tawadu. Waktu janah akalil mini Apa katanya Allah Ta'ala ya Nabi tunjukkan sayapmu itu kepada orang mukmin. Seandainya kita itu punya sayap tidak boleh kita terbang, kita tinggalkan saudara kita, maka tunjukkan untuk menghormati kaum muslimin. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang maksum yang tidak bersalah dijaga oleh Allah Taala dari kesalahannya disuruh menghormati orang mukmin bagaimana kita dengan orang mukmin berikutnya oleh karena itu ketika kita ada perselisihan satu sama lain maka Allah memberikan jalan keluar fa in fi syai'in farudduhu ila wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ini solusi ketika ada penyakit retaknya kaum muslimin maka bukan pedang yang harus menghempas leher kita tidak tetapi kata Allah, eh, firman Allah taala fa in tanaza'tum fi syai'in jika kamu bersisi dalam semua urusan Asyai adalah nakira, menunjukkan mana. Semua yang menjadi perselisihan kaum muslimin apa katanya Allah taala? Farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Allah maknanya kembalikan kepada Al-Qur'an. Wa rasulihi dan kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena hukum Allah mesti benar. Tidak mungkin perkataan Allah taala itu salah. Tidak mungkin perkataan Allah Ta'ala tidak ada manfaatnya apalagi bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya paling baiknya ucapan adalah ucapan Allah taala. Paling benarnya perkataan adalah perkataan Allah taala. Maka ini kunci untuk menengahi ketika saudara kita keliru. Kalau saudara kita klaim kita bawa kepada pemikiran kita, orang lain juga punya pemikiran. Tapi inilah ayatnya. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejuk. Karena kita wajib beriman kepada Al-Qur'an. Wajib juga beriman kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika beliau berkhutbah haja di antara isi khutbahnya fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya paling baiknya bicara apabila itu diambil dari perkataan Allah Ta'ala. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan paling baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia ini untuk menjadi panutan kita melainkan Rasulullah sallallahu ini supaya kita tidak bertengkar. Supaya kita tidak berselisih. Supaya kita tidak menjadi tafarruk dalam hidup di permukaan bumi ini. Allah mengatakan waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah mengatakan wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah maknanya Al-Qur'an dan Sunnah dan jangan berpecah belah. Berpecah belah itu azab. Kalau ada hati mengatakan ikhtilafu ummati rahmat itu hadis yang dhaif. Perselisihan umatku ini nikmat itu keliru, dibantah dengan akal. Kalau kita setiap hari bapak ibu kita berselisih, bertengkar, bukan nikmat kita. Kita sedih. Oleh karena itu dunia mengajak kita bersatu. Ketika dunia mengajak kita bersatu, Islam mengajak kita bersatu dengan kembali kepada dinullah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Fahad taala tadi. Dan juga Allah menjelaskan bagi kita panutan kita satu-satunya manusia yang menjadi panutan kita yang tidak boleh salah beliau ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis eh, di dalam jihad surat Al-Ahzab insyaallah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Maka sungguh telah ada suri tauladan untukmu wahai kaum muslimin yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kita. Jadi kita bukan hanya meniru salatnya, sallu kama raaitumuni usalli. Bukan hanya meniru hajinya, khudu anni manasikakum tetapi kita bagaimana bergaul juga sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jalan pintas untuk menyatukan kaum muslimin supaya orang kafir tidak bisa mengalahkan diri kita. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wayati. Yang dinamakan orang muslim itu orang yang tidak mengganggu saudaranya. Baik dengan lisannya, dengan ribanya, dengan memfitnahnya, menggonjengnya, dan juga tidak mengganggu dengan tangannya. Subhanallah kalau kita kembali kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah, tidak ada orang muslim yang kelain. Karena dipandu dengan iman dibantu dengan ayat Allah Ta'ala. Orang yang beriman tidak mungkin dia akan berbuat zina. Tidak mungkin dia akan mencuri karena merasa di oleh Allah Ta'ala. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yazni zani hina yazni wa wa mu'min. Tidaklah mungkin orang yang mau berbuat zina, dia akan zina apabila ada imannya. Karena keimanan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, benteng untuk membendung semua kemaksiatan. Wala yasriku sariku hina yasriku wa mu'min. Tidak mungkin orang yang mau mencuri itu dia ketika mau mencuri ada imannya. Karena dia merasa ditunggu oleh Allah Ta'ala dan Allah tidak mengantuk. Allah tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wa la Maka itu indahnya hidupnya kaum muslimin dengan saudaranya begitu diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Begitu juga diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Masalul mu'minina perumpamaan orang mukmin terhadap orang mukmin. Fi tawatihim di dalam belas kasihannya. Wa tarahumihim dan juga di dalam yaitu belas kasihannya wa ta'atufihim dan juga di dalam kelembutannya kama salil jasadil wahid seperti satu tubuh idza staka minhu adwun kalau salah satu tubuhnya ini sakit maka semua anggota badan ini ikut panas dan tidak bisa tidur begitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran hidup orang mukmin yang mengerti din Orang itu bertengkar karena hawa nafsunya. Karena kedengkiannya. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Perpecahan kaum muslimin dua sebab. Pertama karena kebodohan. Maka orang bodoh tidak akan bisa ketemu dengan orang yang alim. Allah mengatakan kul hal yastawi ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi apa sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Maka ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marilah kita meningkatkan diri kita untuk menuntut ilmu syar'i. Yang dibacakan firman Allah Ta'ala, dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini telah diuji coba oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjawab zaman jahiliyah, zaman peperangan, zaman pembunuhan, zaman kodita, ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya dibekali dengan Al-Quran. Subhanallah. Jahiliyah menjadi men, eh, berpindah. Zaman jahiliyah menjadi zaman Islam. Zaman hormat menghormati. Ini kenikmatan Islam yang harus kita syukuri. Bukan kita hanya baca Al-Quran. Tetapi bagaimana Al-Quran kita fahami, kita amalkan isinya. Jadi beliau menjelaskan orang mukmin ini dengan orang mukmin yang lain bagikan satu tubuh jika saudaranya sakit kita kunjungi. Bukankah hakul ini halal mukmini situn? Haknya orang mukmin atau hakul muslimi halal muslimi situn. Haknya orang Islam. Terhadap orang Islam yang lain ada enam di antaranya ida da'a kafajid. Ya. Apabila diundang maka datang. Dan apabila bertatap muka, apabila bertemu sampaikan salam idalah kita fasalim alaihi. Kalau berjubah salam. Assalamualaikum. Karena assalam nama Allah Ta'ala. Zat yang maha selamat. Dan ketika kita membaca assalamu. Ya Allah engkau zat yang maha selamat. Selamatkan saudaraku. Subhanallah. Bagaimana kita mau memukul saudara kita. Bagaimana kita mau hutang kemudian tidak mengembalikan Eh, yaitu barang itu bagaimana ketika saudara kita membeli kemudian kita kurangi timbangannya ketika berjumpa kita dianjurkan assalamualaikum maka yang mendengarkan menjawab waalaikumsalam warahmatullah kalau kita pahami tentang hak-hak kaum muslimin indah hidup ini jadi tidak mungkin orang Islam akan sifatnya berbuat kerusuhan tidak boleh orang tidak boleh dia membunuh dirinya apalagi membunuh orang lain Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Allah mengatakan wala tulku bi aitikum ila tahluka dan jangan kamu jatuhkan tanganmu itu kepada kerusakan. Ya. Kemudian jika Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi ini setelah amannya, setelah baiknya. Ini tuntunan Allah Ta'ala. Dan ini adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita fahami. Makanya kalau kita berilmu, saudaraku yang aku muliakan karena Allah taala, kalau kita berilmu beda dengan orang tidak berilmu. Bayangkan kalau kita sedang sholat lain di luar sholat. Tidak mungkin kita sholat mau mencuri. Kita sholat berhadap di hadapan Allah Ta'ala. Bayangkan kita ketika berpuasa lain dengan tidak berpuasa. Baru kita mengamalkan sholat sudah banyak manfaatnya. Siam sudah banyak manfaatnya. Bagaimana kalau Islam secara kafah itu kita belajar. Nah, yang nomor dua sebab perpecahan kaum muslimin adalah dengki. Hasut dan hasut ini adalah sifatnya iblis yang harus kita jauhi. Ya. Ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Wa idhukurna lil malaikat isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin tatkala kami memerintahkan katanya Allah taala kepada malaikat agar sujud kepada Nabi Adam semuanya sujud kecuali iblis maka Allah menanya ma mana akal antas lima khalaqtu biyadayya Kenapa kamu itu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku jadikan dengan tanganku ini? Jawabnya apa? kabur dia. Khalaqtani min narin Wahalak tahu min tin. Wahai Allah, dia bertauhid tauhid rububiyah, meyakini adanya Allah taala, tapi dia enggan taat kepada Allah taala. Karena engkau ya Allah menjadikan aku ini dari bara api. Sedangkan Nabi Adam dari tanah bagaimana yang dijadikan dari bara api harus sujud kepada tanah. Dengan inilah dia merasa dengki kepada Nabi Adam sehingga digodanya Nabi Adam di surga itu sehingga turun di permukaan bumi sampai kita sekarang di permukaan bumi ini. Jadi hati-hati dengan iblis. Hati-hati dengan setan yang selalu menyulutkan kepada fitnah maka orang yang selamat dari fitnah iblis, fitnah setan adalah orang yang ahli tauhid, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis difonis oleh Allah taala masuk neraka, apa katanya iblis? Ya Allah, wahai Rabbku, berilah aku ini kesempatan untuk menggoda hambamu sampai hari kiamat. Nah, ketika dikasih kesempatan, iblis itu jadi menyadari, tetapi wahai Allah, aku tidak mampu menggoda hambamu yang ikhlas beribadah kepada Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya tidak mampu menggoda hambamu ya Allah yang ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini kunci untuk menyerang iblis. Jadi ini dua penyebabnya orang itu berpecah belah. Satu karena kebodohan, dan insya Allah bodoh itu kalau hilang dia akan bersatu. Yang nomor dua karena dengki. Dan dengki ini juga sifatnya kelompok Yahudi dan Nasrani. Yang mana mereka sudah tahu benar. Tetapi mereka menolak kebenaran itu karena kedengkian. Makanya beliau mengatakan. Iyakum wal hasata. Jauhkan dirimu dari sifat dengki. Karena itu sangat bahaya. Warisan-warisan dari makhluk yang sifatnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan kepada kita semuanya apa katanya la tahasadu wa la tabaghadu wa la tatabaru wa kunu ibadallahi ikhwana Janganlah kamu saling dengki. Orang yang dengki itu justru yang paling sakit daripada yang didengki. Tetapi kalau dia menghilangkan ketinggiannya, orang yang paling baik. Makanya ketika saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika terjadi kesalahan saudara kita, maafkan dia. Khudillah afwa, maafkan dia. Wa bil'urfi, perintahkan yang baik. Karena kita adalah orang yang salah. Tidak ada manusia yang maksud. Ya maksum adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling baiknya orang merasa dirinya itu berdosa. Kalau orang merasa dirinya berdosa, insya Allah istighfar dia. Kalau merasa dia salah dengan saudaranya, dia akan minta maaf pada saudaranya. Tapi kalau orang merasa dirinya benar sendiri, naudzubillah min dalik. Semua dianggap salah. Dan ini bencana. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita La tahasadu, janganlah kamu dengki. Wala tabaghadu dan janganlah kamu saling marah. Wasiat beliau yang belia. Wala tadabaru dan jangan sampai kamu itu saling tidak menyapa. Nah. Tetapi wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Ini kehidupan kita. Bagaimana bersama saudara kita kaum muslimin kita pupuk, kita bina persaudaraan itu dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan nasihat menasihati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar katanya Allah taala, semua manusia dalam keadaan rugi. Siapa tidak rugi? illa ladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Dan tidak mungkin kita beriman kecuali mendahului menuntut ilmu karena iman buahnya daripada ilmu yang nomor dua wa amilus salihah setelah kita ilmui kita tahu ini yang hak kita kerjakan kita tahu itu haram kita tinggalkan yang nomor tiga wa tawasau Orang itu beruntung kalau dia menuntut ilmu, diimani, dikerjakan ilmu itu, diamalkan, kemudian didakwakan watawasau sobri, dan kita hendaknya berwasiat kepada saudara kita tentang kesabaran. Ini kebahagiaan. Kemudian juga sekarang banyak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Taala. Islam ini dituduh dan kita sudah tahu sendiri bahwasanya Islam itu dituduh teroris. Dituduh bertindak yaitu kekerasan kepada yang lain. Maka kita perlu membedakan orang Islam dengan Islam. Islam bukan teroris. Cari satu pun ayat tidak ada Islam yang menyuruh kita berbuat kerusakan. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Ali untuk berperang bukan memerangi dulu, tapi mengajak Islam. Utuhum ilal Islam, serulah mereka itu masuk dalam Islam. Jadi Islam adalah agama yang rahmat, Agama yang belas kasihan kita tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak memerangi. Subhanallah. Apa katanya Allah Ta'ala? Bahkan kita boleh ber, yaitu berbuat baik dengan orang kafir yang mereka tidak abad agama kita. Allah mengatakan la yanhakum Allahu, ladzina lam yuqatilukum fitin. walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang kafir yang tidak memusuhi agamamu, agamamu dan tidak mengusir dirimu dari negerimu. Bayangkan kalau kita diperbolehkan berbuat baik pada orang kafir yang tidak memusuhi, bagaimana kita tidak berbuat baik kepada saudara kita kaum muslimin? Ini contoh rahmat fil alam. Demikian juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah taala. Kita tidak boleh bunuh diri dan juga tidak boleh kita membunuh orang kafir dengan mengorbankan diri kita. Yang kata orang ini adalah bom bunuh diri, bom mati saya tidak ada. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu. Allah mengatakan wala tulku bi ila tahlukah dan jangan kamu menjatuhkan tanganmu kepada perbuatan jahat. Wa aksinu berbuatlah baik kalian semuanya. Inna Allah yuhibbul muksini. Karena Allah itu mencintai orang berbuat baik. Demikian juga masih banyak beberapa dalil. Bahwasanya Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat kekasaran. Berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah." Sesungguhnya hukuman, balasan, siksaan orang yang memerangi agama Allah dan Rasulnya wa yas'auna fil ardi fasada dan berusaha berbuat kerusakan di permukaan bumi ini ayub talu supaya dia dibunuh au yuslabu atau disalib atau kota aidihim atau dipotong tangannya wa arjulihim atau juga dipotong kakinya ini perintah Allah taala maka ketika ada perbuatan kejahatan di permukaan bumi maka ketika mereka tidak mau berhenti boleh waliul amri bahkan dianjurkan untuk menghukum mereka berbuat kerusakan-kerusakan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah nomor 33. Jadi apa katanya Allah Ta'ala? Orang-orang yang memerangi agamanya Allah Ta'ala. Memerangi nabinya, memerangi rasulnya. Dan juga berbuat kerusakan di permukaan bumi. Bunuh mereka itu. Tapi bukan kita yang membunuh. Salib mereka bukan kita. Tapi itu haknya waliul amri. Hanya pemerintah. Jadi apabila pemerintah dia mengambil sikap tegas terhadap pelaku-pelaku yang berbuat jahat ini maka itu diizinkan oleh Allah Ta'ala disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 33. Apa katanya Allah Taala walakum fil qisasi khaya. Kalian itu dengan dihukum ini menjadi hidup. Demikian juga kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengancam saudara kita menakut-nakuti ya menakut-nakuti dengan apapun tidak boleh karena apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asyara ila akhihi bihadidatin. Siapa yang mengancam saudaranya dengan besi? Atau semisalnya, fa innal malaikata tal'anuhu, maka malaikat akan melaknatnya. Hatta wa in kana akhahu li abi wa ummi, walaupun itu kepada saudaranya sendiri yang sebapak atau seibu. Ini menunjukkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita Bagaimana menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang lain. Karena pada dasarnya semuanya yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Saudaraku ini muliakan Allah Ta'ala. Itu cocok dengan hati kita. Ketika Allah melarang kita mencuri. Sekarang saya tanya. Apakah senang barang kita dicuri? Tentu akal kita yang sehat tidak akan menyenangi barang kita dicuri. Maka ketika kita tidak senang barang kita dicuri, bagaimana kita mau mencuri barang orang lain? Rasulullah SAW pernah didatangi orang pemuda yang mau berbuat zina. Subhanallah, pemuda berbuat zina. Wahai Nabi, izinkan saya berbuat zina. Rasulullah SAW tidak mengambil kayu dipukulnya kepalanya pemuda itu tidak. Tapi diajak berpikir. Apa katanya? Apakah kamu punya ibu? Oh iya wahai Nabi saya punya ibu. Bagaimana ridhakah ibumu itu dizina oleh orang? Oh tidak wahai Nabi. Maka orang lain tidak ridha ibunya dizinai. Begitu Islam. Nikmatnya ilmu. Menanya lagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu punya saudari? Iya wahai Nabi. Apakah kamu senang saudarimu itu dizinai oleh orang? Tidak wahai Nabi. Maka orang lain tidak mau dizinai saudarinya. Sampai ditanya apakah kamu punya putri, uh, punya uh, punya bibit yang lainnya. Sampai pemuda ini mengatakan, Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Nabi. Mulai sekarang saya tidak mau berbuat zina. Begitu indahnya Islam, begitu indahnya iman. Kita dilarang mabuk-mabuk, dilarang kita minum keras. Karena minum keras merusakkan kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yaitu tentang haramnya khamr maka Allah menjelaskan kepada kita yas'aluna kanil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ketika ada orang yang bertanya kepadamu wahai nabi tentang khamr dan judi jelaskan itu memang ada faedahnya tetapi madaratnya lebih besar daripada faedahnya maka setiap perkara yang madaratnya lebih besar daripada faedahnya hukumnya haram. Kita dilarang minum khamr karena merusak akal. Bayangkan kalau orang sudah rusak akalnya apa yang dikatakan dan apa yang diberbuat. Jadi kalau kita pahami semua larangan di dalam Islam ini kalau kita pahami dengan akal yang sehat tidak bertentangan dengan akal kita. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan untuk orang berakal. Kita dilarang mengurangi timbangan. Wa ilulil mutaffifin alladzina idha ktalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum awazanuhum yusirun. Celaka bagi orang tukang timbang menimbang ketika dia membeli minta dilebihkan, ketika menjual mengurangi. Maka seandainya kita membeli ini dikurangi timbangannya, tentu kita tidak rida. Tidak senang bagaimana kita menjual menerima, mengurangi timbangan orang yang membeli. Nah, Ketika kita dirusak, tidak mau bagaimana kita merusak orang lain. Ketika bangunan kita dibom, tidak mau bagaimana kita mengepem bangunan orang lain. Islam bukan merusak. Islam itu rahmat wa ma'arsalna illa rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita pahami. Jadi dibedakan Islam dengan orang Islam. Orang Islam belum tentu dia mengamalkan Islam. Bukankah orang Yahudi dia paham dalil, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Tapi bagaimana kita memahami Islam supaya kita bisa melihat, oh ini orang Islam yang keliru, bertentangan dengan hadis ini, bertentangan dengan ayat ini, oh ini orang yang baik. Makanya kita tidak menjumpai pemberontak-pemberontak itu dari ahli hadis tidak ada. Karena Allah menjaga mereka. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takwa, paling takut terhadap perbuatan maksiat adalah orang yang punya ilmu. Subhanallah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Manusia yang paling takut berbuat jahat itu hanya orang yang punya ilmu tin dan merasa dia itu dialah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita insya Allah semuanya di sini ada pekerja. Bayangkan kita kerja diatur jam 7 sampai jam berapa lah. Dan digaji sesuai dengan jam. Maka apabila kita masuk terlambat, pulang duluan. Jelas kita mendalimi diri kita. Bagaimana kita mengambil gaji yang itu mestinya jam 7 sampai jam sekian. Lalu kita terlambat, pulang duluan. Lalu kita mengambil harta itu Tentunya kita juga akan sakit hati jika ada pekerja di rumah kita. Kita menyuruh kamu kerja jam 7 sampai jam 2. Ternyata orang itu dia kerjanya hanya 2 jam atau 3 jam. Kita marah. Maka jika kita marah dirugikan oleh orang lain bagaimana kita merugikan orang lain? Nah, karena manusia punya fitrah yang sama. Banyak orang bekerja menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Maka ini adalah satu kecurangan. Yang mana apabila kita punya perusahaan dan kemudian dipakai alat perusahaan ini untuk kepentingan pribadi mereka, tentu kita tidak mau. Maka bagaimana kita membuat rugi kepada orang lain sedangkan diri kita tidak mau tidak mau rugi.